Eh, Insya Allah mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mengkaji satu buku yang berjudul Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi. Yang artinya adalah rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. <clears throat> Kita mulai dengan membaca uh, takdim atau kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimallahu taala. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Walladzi tafaddala 'ala man syaa'a bil ilmi wa takarram. Segala puji milik Allah zat yang telah mengajari manusia dengan pena, yaitu dengan tulisan, mengajari manusia berbagai hal yang dahulunya tidak diketahui oleh manusia. Dan dia adalah zat yang telah memberikan anugerah kepada siapa saja yang dia kehendaki dengan ilmu, watakaram, dan melimpahkan anugerah dengan berbagai anugerahnya. Alhamdulillahi hamdan yazitu fi ni'ami wa yadfa'un niqam wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul muazzam wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhun nabiul mukarram sallallahu alaihi wa ala wa alihi wa sahbihi wasallam segala puji milik Allah dengan pujian yang menyebabkan bertambahnya nikmat dan tercegahnya berbagai adab. Dan aku bersaksi bahasanya tiada sembahan yang berat disembah melainkan Allah semata tanpa sekutu baginya dan miliknya lah kerajaan yang besar. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang dimuliakan sallallahu alaihi semoga Allah menyanjungnya di hadapan para malaikat wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan para sahabatnya wa Salam dan semoga Allah melimpahkan keselamatan amma ba'du <clears throat> maka aku telah membaca risalah yang atau buku yang sangat bernilai yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil. Syekh yang berilmu yang utama atau yang istimewa Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan. Maka aku jumpai bahasanya buku tersebut sangatlah cocok karena penulis telah meletakkan di dalam buku tersebut maladza wa tobah segala sesuatu yang lezat dan enak berkaitan dengan ada eh, ada penuntut ilmu fitalaki ketika menuntut ilmu ketika belajar ilmu watatbiq dan ketika menerapkan ilmu eh, dan berisi tentang eh, adab seputar ta'adub adab-adab sopan santun yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dan akhlak yang seharusnya ada pada seorang penuntut ilmu. Demikian pula beliau membahas hal-hal yang membantu atau kiat-kiat alat tahsil untuk menuntut ilmu eh, dan berbagai hal yang seorang penuntut ilmu perlu berhias dengannya dalam kehidupannya. Demikian pula beliau eh, menjelaskan tentang jalan-jalan dan sarana-sarana yang memungkinkan seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan hal-hal yang menyebabkan seorang penuntut ilmu menjauhi berbagai akhlak yang rendah dan <clears throat> eh, perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang hina yang itu mengotori penuntut ilmu dan memburukkan atau menjelekkan, merusak citranya, sum'atahu. Sum'ah artinya cerit, uh, eh, citra. Dan berbagai hal yang lain, uh, dan berbagai hal yang lain yang merupakan isi dari buku ini. Di sana membahas tentang sarana-sarana menuntut ilmu dan hal-hal faktor-faktor penghambat menuntut ilmu dan semacamnya. Maka semua uh, semua isi buku ini menunjukkan bahasanya penulis telah mencurahkan kesungguhan dan telah mengerahkan segala kemampuan untuk mengumpulkan berbagai faedah, berbagai keterangan yang menarik, kisah-kisah, berbagai peristiwa dan berbagai contoh. Yang telah berhias dengannya, yang telah menjadi sifat para ulama' Ya, generasi awal umat ini dan para ulama besar umat ini. Karena e, dan hal itu dikarenakan mereka para ulama adalah pembawa ilmu yang mulia dan mereka lah orang-orang yang menukil dan memindahkan kepada kita warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fanusi maka kami wasiatkan untuk membaca buku ini dan membaca buku-buku yang diwasiatkan oleh penulis berbagai risalah, berbagai buku wal kutub dan berbagai kitab yang penulis menukil darinya atau penulis menunjukkan padanya yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan topik ini Eh, yang berkaitan dengan satu topik dari topik-topik yang sangat bermanfaat yang ada dalam buku ini. Ya, maka Syekh Ibn Jibrin mewasiatkan kita untuk membaca buku ini dan buku-buku yang menjadi referensi atau rujukan buku ini atau buku-buku yang disarankan oleh penulis untuk dibaca di tiap-tiap bab yang ada dalam buku ini. Fajazahullahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas penulis dengan balasan yang terbaik. Eh, dan semoga Allah memperbanyak dari kalangan ahlu sunnah. Para pemuda-pemuda yang cerdas. Yang memiliki semangat dan antusias untuk memberi manfaat kepada saudara-saudara mereka dan kawan-kawan mereka. Dan menunjukkan kepada saudara dan kawan mereka hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Supaya mereka para pemuda ahlu sunnah tersebut menjadi pelita bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Dan menjadi teladan yang baik e, bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan mencintainya. wassalamualaikum ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ibrahim Al-Jibrin. maka eh, di mukadimah ini penulis uh, beliau atau pemberi pengantar menyampaikan kalau beliau telah membaca buku ini dan beliau menilai bahasanya buku ini adalah buku yang bagus dan beliau telah menyimak isinya dan beliau sampaikan bahasanya kutipan-kutipan yang dikutip oleh penulis di sini menunjukkan kalau beliau memang telah bekerja keras bersungguh-sungguh oh, membaca berbagai referensi dan yang lainnya untuk diletakkan di buku ini sehingga buku ini sangat layak untuk e, dibaca oleh para penuntut ilmu secara umum dan kaum muslimin atau secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Kemudian kita lanjutkan dengan mukadimah cetakan yang kedua. <clears throat> mukadimah dari penulis Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Semoga sanjungan dan keselamatan Allah limpahkan kepada utusan Allah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang loyal dan mencintainya. Amma ba'du. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada sahabat Islam, para pemuda-pemuda Islam, adalah mereka e, bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu dan mereka pun e, yuzahimun al ulama biruqab mereka menyempuhkan lutut-lutut mereka untuk duduk di sekeliling ulama supaya mereka bisa meminum min ma'ini ilmihim dari mata air sumber ilmu yang eh, sumber ilmu yaitu para ulama dan mengambil cahaya ya, mengambil pelita dengan pendapat-pendapat para ulama dan arahan-arahan mereka. Dan jika para pemuda Islam membentengi diri mereka dengan ilmu, maka mereka akan mampu untuk menghadapi berbagai kesulitan dan mereka akan bisa bersabar untuk menghadapi berbagai kesusahan. Maka dengan ilmu seorang muslim bisa menyembah Allah ya, ala basiratin di atas ya, keyakinan. Dengan ilmulah maka akhlak itu akan terdidik menjadi semakin baik. Dengan ilmulah, ilmulah maka akan hilang al-ahqad, ya, berbagai ganjalan hati dan dengan sebab ilmu maka akan ada e, jalinan dan kesatuan di antara berbagai hati. Maka orang yang memiliki ilmu adalah teladan ketika dia diam dan teladan ketika dia berbicara dan teladan ketika dia berpakaian. Teladan dalam semua urusannya. Ringkasnya ilmu bagaikan hujan. Di mana saja hujan itu turun nafa maka atau di mana saja ilmu itu berada maka dia akan memberi manfaat ilmu itu akan memberi manfaat ya, ketika orang yang memiliki ilmu itu berada di rumahnya di masjidnya di pasarnya dan di tengah-tengah masyarakatnya maka berdasarkan hal tersebut sepatutnya masing-masing dari kita bersegera untuk bergabung dengan rombongan para penuntut ilmu dan mengambil faedah dari majelis-majelis mereka dan mengambil manfaat dari perkataan-perkataan mereka. Dikarenakan e, maksud yang mulia ini yaitu ilmu itu diinginkan oleh jiwa banyak para pemuda-pemuda terbaik pemuda-pemuda pilihan, maka banyak dari mereka bertanya-tanya tentang jalan yang paling ideal untuk mencari ilmu. Ada di antara mereka yang bertanya tentang bagaimana, bagaimanakah cara aku bisa menghafal Al-Quran, bagaimanakah cara aku bisa menghafal berbagai matan kitab, ada yang bertanya matan kitab apakah yang aku mulai untuk awal belajarku pelajaran tentang apakah yang selayaknya aku hadiri, wahalu dan seterusnya. Yang merupakan berbagai pertanyaan yang banyak yang menunjukkan semangat orang-orang yang bertanya tersebut, semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu, dan kuatnya tekad mereka untuk mendapatkan ilmu. Dan eh, dan tidak sedikit dari mereka, mereka para pemuda Islam berbaik sangka kepadaku maka pertanyaan-pertanyaan mereka seringkali berulang. Terkadang pertanyaan tersebut secara langsung dengan lisan atau via telepon, terkadang lewat tulisan atau surat. Oleh karena itu maka aku kumpulkan jiwaku. Aku kumpulkan untuk diriku dan untuk mereka berbagai keterangan, berbagai kutipan, berbagai riwayat yang sangat banyak tentang adab uh, adab para ulama dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tentang cara mencari ilmu dan buah yang didapatkan dari menuntut ilmu. Lalu aku e, susun, aku rapikan topik-topik tersebut, tema-tema tersebut ala hasabi juhdi sebagaimana sesuai dengan e, kesungguhanku jeripayahku, istihadku. Lalu aku sampaikan ya, adab tentang menuntut ilmu ini dalam sebuah daurah ilmiah, daurah ilmiah yang kedua yang diadakan di Masjid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada tahun 1415 Hijriah. Dengan judul Ma'alim Fitariq Talabil Ilmi. Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Lalu aku kumpulkan e, hal tersebut, apa yang aku sampaikan di daurah tadi dalam buku yang sekarang ada di hadapan Anda. Maka ini adalah hasil jeripayah al-muqil yang orang yang e, yang sedikit ini adalah jeripayah dari orang yang eh, sedikit berjeripayah Eh, kepada Allah aku memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan buku ini orang yang menulisnya, membacanya, menerbitkannya. Innahu ta'ala sami'un mujib. Sunya Allah taala Maha mendengar lagi Maha menjawab berbagai doa. Dan aku namai buku ini sebagaimana judul eh, tema daurah eh, yang beliau sampaikan, materi daurah yang beliau sampaikan, Ma'alim fi talabil ilmi. Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. <clears throat> Eh, wa mimpa tiradil ma'ruf dan mimpa eh, sebagai bentuk menisbatkan kebaikan kepada pelakunya, maka aku tidaklah lupa setelah bersyukur kepada Allah untuk berterima kasih kepada mereka-mereka orang-orang yang aku cintai, yang mereka adalah orang-orang yang telah meneran skip eh, kaset lalu membandingkan apa yang telah dicetak bil makhtut dengan transkrip tulisan yang merupakan transkrip dari kaset kemudian membuat eh, daftar isi dan hal-hal yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan semoga Allah memberikan balasan kepada semuanya dengan balasan yang baik Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Demikian ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan. Maka di mukadimah ini beliau sampaikan uh, asal muasal buku ini. Asal muasal buku ini adalah uh, pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang kepada beliau seputar ilmu dan uh, tata cara menuntut ilmu. Ya baik pertanyaan lewat lisan, tulisan, telepon, surat dan yang lainnya. Lalu kemudian ketika ada e, sebuah daurah, beliau diminta untuk mengisi e, salah satu materi daurah dengan topik ma'alim fitarik tolabil ilmi. Lalu beliau kumpulkan e, semua hal-hal yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu kemudian beliau sampaikan di daurah tersebut. Setelah itu kemudian ada sebagian orang yang mentranskripnya, eh, kemudian membuat daftar isi, kemudian eh, mencetaknya, mengeprintnya, kemudian eh, dan dicek ulang hasil print-printan dengan apa yang manuskrip, transkrip yang asli dan seterusnya. Ini asal muasal buku ini. Kemudian kita masuki mukadimah e, eh, buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <clears throat> Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, pujian dan e, doa keselamatan semoga terlimpahkan kepada nabi yang paling mulia dan utusan yang paling mulia. Itulah nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du. Fa innal insana maka sesungguhnya uh, setiap manusia atau seorang manusia akan lapanglah dadanya dan tenanglah hatinya manakala melihat para penuntut ilmu berada di majelis-majelis ilmu. Maka mereka para penuntut ilmu adalah orang-orang yang meninggalkan kenikmatan tidur. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tidur di waktu di mana banyak orang tidur ketika itu. Mereka tinggalkan berbagai kenikmatan dan mereka lebih mengutamakan satu perkara yaitu ilmu yang dengannya mereka berharap untuk mendapatkan keselamatan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para penuntut eh, para pembawa ilmu dengan dengan berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah di, di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dan khosyah adalah rasa takut dengan dasar ilmu. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dan rasa takutnya dengan dasar ilmu hanyalah para ulama. Maka semakin uh, berkualitas ilmu seseorang seharusnya semakin berkualitaslah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mengkhususkan khasyah dengan ulama. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba itu semakin mengenal Tuhannya, maka seharusnya dia semakin e, berharap, semakin tinggi eh, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian juga akhwaf, maka dia semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah sebab untuk mendapatkan ridha Allah. Sebab untuk mendapatkan al-hayah atau yibah. Kehidupan yang menyenangkan, yaitu hidup bahagia. Di dunia, kemudian di alam barzakh, dan di kehidupan akhirat. Dan ilmu adalah sebab lurusnya sikap dan terdidiknya jiwa. Dan ilmu adalah sebab bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu menjadi sebab selamat dari berbagai kejelekan dengan berbagai macamnya dan jenisnya. <clears throat> Dan ingdama maka pada saat <clears throat> yajtami al-ahibbah orang-orang yang tercintai, orang-orang yang kita cintai berkumpul. Lian halu untuk mengambil, untuk meminum, yaitu mengambil ilmu dari sebagian e, orang-orang yang mereka cintai. Maka mereka belajar dan mengajar. Maka hal ini dinilai adalah kurbatan min a'zomil kurbat adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk amal yang paling utama, yang paling besar, yang paling eh, efektif untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan dulu salafuna para pendahulu kita mereka mengikat pelana-pelana matihim dari kendaraan mereka. Ya, mereka mengikat pelana, berarti memasang pelana. Ya, mereka memasang pelana, diletakkan di atas onta-onta tunggangan mereka dalam rangka mencari ilmu. Artinya apa? Mengadakan perjalanan menuntut ilmu. Demikian pula banyak dari kita telah membaca atau mendengar apa yang dilakukan oleh para ulama hadis di mana mereka mengadakan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. <clears throat> mereka mengadakan perjalanan panjang untuk mendapatkan sanat hadis yang seandainya bukan karena sanat lakola syaa masya'a. Niscaya siapa saja bisa berkata-kata tentang agama dengan apa saja yang dia inginkan. Ini perkataan Abdullah bin Mubarak, laulal isnad, Lakola mansya'a masya'a. Seandainya bukan karena sanat, ini saya e, eh, semua orang bisa bicara tentang masalah agama sesuka hati mereka. Maka dengan sanat, maka terjagalah agama ini, ye, e, sehingga diketahui mana hadis yang palsu, mana yang bukan, mana yang valid berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manakah yang bukan. Dan sanat adalah e, di antara keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nasrani tidak memiliki sanat tentang kebenaran Injil. Mereka tidak punya rangkaian rawi <clears throat> yang menunjukkan validnya Injil. Demikian juga umat-umat yang lain. Satu-satunya eh, umat yang memiliki kelebihan perhatian terhadap sanat dan dengan itu mereka membedakan manakah yang valid untuk dinisbatkan kepada nabinya ataukah tidak hanyalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka contohnya adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in Syu'bah yang nama aslinya Amir bin Syarahil rahimallahu taala beliau mengadakan perjalanan genap satu bulan dalam rangka mencari sebuah hadis beliau ingin uh, mencari sebuah hadis sami sami'ahu yang beliau dengar melalui satu jalur, satu sanat yang beliau belum pernah mendapatkannya. Demikian pula ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu seorang sahabat yang lebih utama daripada Su'bah yang merupakan tabi'in. Jabir bin Abdullah mengatakan, Balagani an rajulin min asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hadisun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu minhu. Telah sampai kepadaku dari seseorang dari para sahabat, eh, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal aku belum pernah mendengarnya dari Rasulullah. Maka ada orang yang cerita ada sebuah hadis kepada cerita kepada Jabir ada sebuah hadis. Dan Jabir belum pernah mendapatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Dan Jabir ini mendapatkannya bukan dari seorang sahabat, dari seseorang, dari tabiin. <clears throat> Maka beliau kemudian ingin mendapatkan sanat Ali, sanat yang lebih tinggi, yaitu ingin langsung mendengarnya dari sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Nabi. Eh, beliau mendengarnya dari ya, seseorang, seseorangnya dari sahabat. Sahabatnya tinggal jauh. Jabir ketika itu di Madinah. Dan sahabat yang dimaksudkan itu tinggal di Syam, tinggal di Suriah. <clears throat> Maka beliau ingin uh, tidak eh, merasa cukup dengan mendapatkan hadis dari tabiin. Maka beliau ingin mendengar langsung dari sahabat tersebut Yeah. Yeah. Maka beliau mengatakan fabta'tu ba'iran maka aku membeli seekor onta. Fasyadatu alaihi rahli lalu aku pasang aku ikatkan pelana pelana unta di atas unta tersebut. Fasirtu ilai sahran hatta ataitu syama. Maka aku berjalan, mengadakan perjalanan selama genap satu bulan sampai akhirnya aku tiba di negeri Syam. Maka sahabat yang beliau maksudkan adalah Abdullah bin Unais al-Ansori. Maka setelah sampai ke rumah sahabat Abdullah bin Unais al-Ansori, beliau sampai di depan uh, rumah sahabat Abdullah bin Unais ini, fa'arsal tu ilaihi. Ya, maka beliau ditemui oleh budak budak milik Abdullah bin Unais. Maka beliau mengatakan kepada e, budak tersebut, sampaikan kepada tuanmu anak Jabiran alal bab. Bahasanya Jabir ada di depan rumah. Di depan pintu rumah. Kal faraja ilayya ar-rasula maka sang utusan yang utusan ini adalah budak dari Abdullah bin Unais yang tadi menemui Jabir kemudian diutus oleh Jabril. Tolong sampaikan pada tuanmu bahwasanya Jabir ada di depan pintu rumah. Faraja e, ilayya, Rasul maka sang budak tersebut kembali menemui Jabir. Fakal membawa pertanyaan tuannya. Jabir ibn Abdullah, apa engkau adalah seorang yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansori? Maka aku katakan naam. Betul. Sampaikan kepada tuanmu betul. Ini saya adalah Jabir bin Abdullah. Qal faraja'a Rasul ilaihi. Maka budak milik Abdullah bin Unais kembali menemui tuannya yaitu Abdullah bin Unais dan menyampaikan pesan Jabir yang mengatakan betul saya adalah Jabir bin Abdullah. Fakharaja ilayya. Maka Abdullah bin Unais pun uh, keluar dari rumahnya menemuiku. Faktanakoni waktanak uh, eh, wakta uh, eh, tanak tuhu maka dia memelukku dan aku pun memeluknya. Setelah itu Kal, uh, kultu aku katakan pada Abdullah bin Unais. Hadisun balagani. Ada sebuah hadis yang sampai ke telingaku yang uh, telah sampai ke telingaku anak kasami tahu bahasanya engkau telah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fil madzalim hadis tersebut tentang masalah tindakan kezaliman yang aku belum pernah mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku khawatir aku mati atau engkau mati terlebih dahulu sebelum aku sempat mendengarnya. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Unes pun menyampaikan hadis yang dimaksudkan. Dan setelah uh, sahabat Abdullah bin Unais uh, menyampaikan hadis yang diinginkan oleh Jabir bin Abdullah, kemudian Jabir bin Abdullah pun langsung berpamitan pulang kembali ke Madinah. Beliau tanpa istirahat uh, terlebih dahulu jalan-jalan di Syam sambil wisata macam-macam dah. -macam beliau sampai ke Syam, ke Suriah, ya pingin, eh, langsung menuju rumahnya Abdullah bin Unais. Setelah dengar sebuah hadis, dan itu padahal perlu perjalanan, satu bulan perjalanan. Setelah mendengar satu hadis dari Abdullah bin Unais, beliau langsung pamitan, cabut, pulang, kembali ke Madinah, satu bulan perjalanan lagi. Maka dua bulan perjalanan beliau lakukan oh, dalam rangka untuk mendapatkan hadis Rasul, bukan uh, bukan untuk mendapatkan hadis Rasul, beliau sudah mendapatkannya tapi mendapatkannya lewat orang. Beliau tidak ingin ya, lewat orang, beliau ingin langsung uh, dari sumbernya, bukan cuma katanya. Ini diantara semangat uh, generasi awal umat Islam untuk mencari ilmu. Pelajaran yang lain dari riwayat ini adalah <clears throat> riwayatnya adalah dalil uh, bolehnya saling berpelukan eh, setelah namun ini berlaku untuk eh, setelah safar setelah Jabir bin Abdullah uh, tiba dari perjalanan jauh disambut oleh Abdullah bin Unais maka mereka berdua saling berpelukan <clears throat> Abdullah bin Unais memeluk uh, Jabir bin Abdullah, kemudian Jabir pun uh, bersikap demikian. Maka yang uh, maka yang berdalil berpelukan itu di, uh, bisa dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan sepulang safar. Sepulang bepergian jauh. Adapun kebiasaan banyak perempuan Eh, setiap kali bertemu e, perpelukan atau kebiasaan banyak orang Saudi setiap kali bertemu itu berpeluan maka itu satu hal yang e, bukanlah kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kebiasaan mereka mengkhususkan bentuk penyambutan dalam bentuk berpelukan adalah setelah bertemu seseorang sepulang dari safar. Adapun dalam kondisi normal maka mereka mencukupkan diri dengan berjabat tangan. Kemudian uh, ada ada lagi seorang ulama bernama Abu Zur'ah, demikian juga Muhammad bin Nasr, mungkin Al-Maruzi dan yang lainnya. Mereka melewati Al-Fayafi, melewati lautan pasir, melewati padang pasir, Al Al-Aqdam dan itu dengan berjalan kaki. Kuluhada semua ini dilakukan dalam rangka mencari ilmu. Maka mereka menempuh jarak yang sangat jauh. Alati tatakotak dunaha rikabul matiyi. Yang karenanya leher-leher onta itu bisa putus karenanya. Artinya eh, kendaraan atau onta pun kelelahan untuk menempuhnya. Namun mereka rela untuk melakukannya. Ma padahal sudah eh, padahal perjalanan tersebut diiringi capek dan kecapean dan kesusahan perjalanan. Meskipun demikian, nikmatnya ilmu yang Allah letakkan dalam hati mereka anisathum. Kenikmatan tersebut menyebabkan mereka nyaman dan gembira dan merasa enak mm, menghadapi dan menjumpai kesulitan perjalanan. Wabuk disukoh dan jauhnya jarak tempuh perjalanan yang harus dilewati dan ditempuh. Terdapat perkataan indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan kullu makana fil Qur'an min madahin lil abdi fawa min samaratil ilmi wa kullu makana fihi min dhammin lil abdi fawa min samaratil jahli. Semua pujian dalam Al-Quran, semua pujian yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kepada sebagian orang-orang tertentu, maka itu semua adalah dikarenakan orang tersebut adalah dikarenakan buah ilmu. Ada pada orang tersebut buah ilmu. Dan semua celaan yang ada dalam Al-Quran yang Allah tujukan kepada sebagian orang maka semuanya adalah buah dari kebodohan. Ketidaktahuan tentang ilmu ataukah tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Dan dua-duanya adalah kebodohan. Ya, karena kebodohan itu ada dua macam. Ya, ya, yang pertama adalah adamul ilmi, orang itu tidak tahu. Dan yang kedua adalah adamul amal bil ilmi, Orang tidak mengamalkan ilmu itu juga kebodohan. Maka kata Ibnu Qayyim semua pujian yang Allah berikan pada sebagian orang dalam Al-Quran semuanya adalah karena ilmu. Dan semua celaan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran semuanya adalah gara-gara tidak berilmu atau tidak mengamalkan ilmu. Maka sesungguhnya uh, judul dari buku ini Ma'alim Fitarik Tolabil Ilmi. Rambu-rambu atau panduan eh, meniti jalan menuntut ilmu. ini adalah judul yang luas. Uh, termasuk di dalam di dalam naungannya banyak hal. Ya. Wakuluha semuanya dicurahkan kepada satu wadah yaitu dicurahkan dan ditujukan kepada seorang penuntut ilmu. Semuanya intinya adalah membahas apa saja yang bermanfaat bagi penuntut ilmu. Dan apa sajakah yang mengganggu proses perjalanan menuntut ilmu. Apa sajakah yang menghalangi. Dan apa sajakah yang bisa membangkitkan semangat menuntut ilmu. Bagaimanakah cara meniti jalan menuntut ilmu. Eh, dan apa sajakah problematika yang akan mengganggu proses menuntut ilmu dan akan mengkeruhkan jernihnya proses menuntut ilmu dan bersihnya proses menuntut ilmu. Eh, eh, al-kalam yatulu anil ilmi wa fatlihi. Kalau kita mau berbicara tentang ilmu dan keutamaannya, maka kita memerlukan perkataan yang panjang, perkataan yang uh, ya. Wal Quranul Karim dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam ala sahibiha afdalus salati wa atamu taslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat yang terbaik dan, kesempur, eh, dan eh, keselamatan yang sempurna untuk penyampai sunnah yang suci yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir. Inama min ibadihi ulama. Di antara dalil menunjukkan keutamaan orang yang berilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala hanya ulama lah orang-orang yang merasa memiliki khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini Al Hasan Al Basri mengatakan al ilmu wal khosyah. Ya. Ilmu yang sesungguhnya adalah khosyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang memiliki ilmu tersebut adalah orang yang sangat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang lebih berilmu tentang Allah, maka harusnya dia adalah manusia yang lebih takut kepada Allah. Para ulama terdahulu pun telah menulis banyak buku khusus membahas tentang keutamaan ilmu. Membahas, e, menulis buku khusus tentang akhlak yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Menulis buku tentang keutamaan para ulama, kedudukan para ulama. Oleh karena itu aku tidak akan berpanjang kata membahas masalah ini. Namun cukuplah akan aku sampaikan kepada Anda wahai penuntut ilmu, wahai pembaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tarikan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sebenarnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang mereka atau yang dia lakukan. Wa inal alim dan sebenarnya orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang mengamalkan ilmu, la yastaghfirulahu man fis samawati wa man fil ard. Maka semua makhluk di langit dan di bumi akan berdoa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepadanya. Wal hitan fi jawfil ma' termasuk di antaranya adalah ikan yang ada di tengah-tengah air Hmm, baik air tawar ataupun air asin. Wa inna fadlal alim al abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Eh, dan sebenarnya keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu dibandingkan ya, seorang ahli ibadah yang kurang berilmu dan yang pas-pasan ilmunya ada bagaikan keutamaan rembulan saat malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Dan sesungguhnya ulama adalah warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Namun mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil jatah yang banyak. Maka dalam hadis ini Nabi katakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jalan di sini mencakup jalan konkret dan jalan abstrak. Jalan konkret, ya, boleh jadi jalan beraspal, konblokan, atau yang lain. E, yang kedua adalah jalan abstrak, jalan menuntut ilmu yang abstrak, ya, eh, menulis, mencatat, mendengarkan, menghafal yang perlu dihafal, mencatat yang perlu dicatat, ini jalan abstrak ya, untuk mendapatkan ilmu. Maka semua orang yang menempuh jalan, baik jalan konkret ataupun jalan abstrak, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan membuat orang tersebut menempuh satu jalan di antara uh, jalan menuju surga. Apa yang dimaksud dengan uh, jalan menuju surga? Eh, maka uh, jalan menuju surga di sini bisa jadi maknanya adalah uh, makna yang pertama adalah ibadah. Ya, ya, maknanya ibadah adalah jalan menuju surga. Ya, orang yang beribadah kepada Allah dialah orang yang berjalan menuju surga. Artinya orang tersebut akan semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin banyak mengetahui ibadah-ibadah apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan dirinya kepada surga. Semakin bertambah ilmu, maka semakin banyak pengetahuan tentang berbagai bentuk amal saleh, amal yang bernilai ibadah di sisi Allah dan semakin e, maka dia bisa mengerjakannya dan semakin bersemangat untuk melakukannya. Maka orang yang e, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuannya tentang jalan surga yaitu tentang ibadah semakin banyak dan seharusnya semangat dia untuk e, melakukan amal-amal tersebut juga semakin banyak. Yang kedua yang dimaksud jalan menuju surga adalah ilmu itu sendiri. Eh, ya, jalan menuju surga itu adalah ilmu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan badannya ilmu. Dan ilmu adalah jalan menuju surga. Kemudian sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ya, maka malaikat itu bersayap sebagaimana Allah firmankan di surat Fatir ayat yang ke ayat yang pertama alhamdulillah di fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula eh, uli ajnihati man mathna wa thulatha wa ruba' Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya yang mereka adalah makhluk-makhluk yang bersayap, ada yang matna, ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Dan malaikat Jibril kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim ee, eh, memiliki 600 sayap. Dan e, berkaitan dengan hadis ini maka kita imani sebagaimana apa adanya di mana Nabi menyampaikan bahasanya para malaikat meletakkan sayapnya, ya, meletakkan sayapnya. Ya, maka sayap malaikat itu bisa diletakkan, bisa dicopot, bisa dipasang, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan diantaranya adalah malaikat meletakkan, mencopot dan meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kemudian orang yang seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan mengamalkannya, maka dia adalah orang yang tenar di dunia uh, wa mafil dikenal oleh semua orang, semua makhluk di langit dan di bumi. Di langit yaitu para malaikat dan di bumi berbagai hewan. Mereka semua memohonkan ampun kepada kepadanya wal hitan sampai-sampai uh, sampai-sampai ikan yang ada di di tengah-tengah air baik di sungai ataupun di lautan atau di tempat yang lain ya, mereka semua sampai-sampai ikan-ikan tersebut pun memohonkan ampunan kepada orang yang mengajarkan ilmu agama Eh, kenapa eh, makhluk langit dan di bumi eh, sampai-sampai ikan memohonkan ampun kepada orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu? Ada dua penjelasan ulama tentang uh, maksud dibalik kalimat ini. Yang pertama, karena dengan ilmu syar'ilah maka hewan-hewan termasuk ikan-ikan tersebut diperlakukan dengan perlakuan yang layak Iya. Maka karena dengan ilmu agama orang tahu adab untuk bersikap lembut kepada hewan, berkasih sayang dengan hewan. Sampai, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Inallah kata bal isana ala kulli syai. Sehingga Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu termasuk terhadap binatang. Maka anjing yang kehausan pun diberi minum iya. eh, gara-gara ilmu. Maka hewan-hewan akan mendapatkan perlakuan yang baik ya, dan tidak akan diperlakukan sia-sia cuma sekedar untuk main-main manakala ilmu tersebar. Manakala ilmu tersebar, maka nyamanlah hidup. Maka bahagialah para hewan ini ketika ilmu agama tersebar. Ya, maka semut akan semakin nyaman hidupnya, karena dia tidak karena Nabi melarang untuk membunuh semut kecuali jika dia mengganggu ya, maka hewan-hewan pun akan semakin nyaman hidupnya hewan-hewan yang dikonsumsi yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia pun akan dapatkan perlakuan yang baik ya, dia akan disembelih dengan cara yang nyaman ya, tidak dibuat menderita tidak diperlakukan kasar dan yang lainnya eh, maka karena karena jasa ilmu yang semacam ini, maka hewan-hewan pun memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menyebarkan ilmu. Karena ini adalah jasa besar bagi dunia hewan. Nah, bagi dunia hewan. Namun jika ilmu agama tidak tersebar, hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam eh, tidak tersebar, ya, ajaran Islam tentang berbuat baik kepada hewan tidak tersebar luas, ya, maka orang pun zalim kepada eh, binatang-binatang. Dibunuh padahal tidak boleh dibunuh. Eh, dikonsumsi namun dengan cara menyembelih yang seenaknya, eh, semaunya. Maka mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar, zalim dan sebagainya ketika ilmu tidak tersebar. <clears throat> Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa hewan-hewan uh, memohonkan ampun kepada orang yang menyebarkan ilmu, agama, ya, dan mengajarkannya. Karena ilmu agama adalah sebab ya, eh, timbulnya kesalehan, timbulnya kebaikan, timbulnya amal saleh, dan adanya amal saleh dan ketaatan adalah sebab tidak rusaknya bumi. Tidak rusaknya ekosistem yang ada di muka bumi ini. Dan ketika ada kemaksiatan, maka karena kemaksiatan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah dan bencana. Ada gunung meletus yang ini menyusahkan banyak hewan. Ya, maka banyak hewan kehilangan rumahnya, kehilangan uh, uh, padang gembalaannya, rumput-rumputnya gara-gara gunung meletus, gara-gara banjir, gara-gara yang lain. <coughs> nah, kenapa musibah ini terjadi? Uh, maka rusaklah lingkungan hewan-hewan ini ketika terjadi musibah. Dan kenapa musibah terjadi? Karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kapan maksiat berkurang? Manakala ilmu tersebar dan ilmu diamalkan. Maka mereka gembira. Kalau ilmu itu tersebar, ilmu diamalkan. Ya, kesolehan itu uh, tersebar luas. Maka nggak akan terjadi gunung meletus, nggak akan terjadi uh, hujan tidak lama uh, lama tidak turun, tidak akan terjadi banjir bandang, tidak akan terjadi ini dan itu. Dan mereka mendapatkan kenikmatan dengan itu semua. Hidup mereka nyaman. Ya, hidup uh, mereka hewan-hewan ini uh, akan nyaman yang di air, yang nyaman dengan di air, tidak terjadi masalah, tidak terjadi tsunami, macam ah, mereka nyaman tinggal di air. Yang tinggal di hutan nyaman dengan tinggal di hutan yang tinggal di tempat yang lainnya pun nyaman. Semut-semut yang ada ya enggak karena enggak ada banjir maka mereka pun bisa hidup dengan nyaman. Yang ini semua akan hancur, rumah-rumah mereka hewan-hewannya akan hancur dan binasa manakala terjadi bencana alam. Dan bencana alam adalah dampak dari maksiat yang dan eh, yang eh, yang bisa mengurangi eh, menjadi sebab berkurangnya maksiat adalah ketaatan dan ketaatan itu diketahui oleh orang dan tersebar manakala ilmu tersebar. Oleh karena itu, maka hewan-hewan, ikan pun sangat berterima kasih kepada manusia yang memiliki ilmu agama kemudian menyebarkannya ya, dan mendorong orang untuk mengamalkannya. Maka mereka pun berterima kasih kepada manusia-manusia semacam ini dengan mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan limpah ampunan kepada manusia-manusia semacam ini. Ini dua penjelasan ulama kenapa ikan eh, ikan-ikan, hewan-hewan berterima kasih kepada orang yang berilmu yang menyebarkan ilmunya. <clears throat> Kemudian keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmu dibandingkan ahli ibadah <clears throat> yang pas-pasan ilmunya bagaikan e, rembulan. Ini, Malam purnama yang manfaatnya itu manfaatnya itu luas yang tidak sebanding dengan manfaat bintang ya, bintang-bintang. <clears throat> Kemudian e, Nabi katakan sebenarnya para ulama adalah ahli waris para nabi e, yang mewarisi ilmu agama, yang mewarisi yang mewarisi e, yang mendapatkan warisan berupa agama dan ilmu agama. Maka hal ini menunjukkan bahasanya agama adalah warisan. Agama adalah warisan. Artinya tidak boleh berkreasi dalam masalah agama. Tidak boleh berkreasi dalam masalah akidah dan keyakinan. Tidak boleh orang berkreasi dalam masalah ibadah. Agama itu warisan. Bagaimanakah yang Nabi wariskan? Akidah yang Nabi wariskan. Semacam itulah akidah yang benar. Bagaimanakah sholat yang Nabi wariskan? Maka itulah sholat yang benar bagaimanakah puasa yang Nabi wariskan, maka itulah puasa yang benar, dan seterusnya. Maka ulama adalah ahli waris para nabi. Maka agama ini warisan, bukan kreasi. Ya, namun kita tinggal uh, bertanya, ya, bagaimanakah akidah yang Nabi wariskan? Bagaimanakah ibadah yang Nabi wariskan? Dan seterusnya. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham Iya. Mereka tidaklah mewariskan kepada umatnya, tidak pula kepada anaknya. Dinar dan dirham. Seandainya mereka mati e, dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk kepentingan sosial. Hartanya untuk kepentingan sosial, tidak untuk e, anak dan cucunya. Termasuk e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah tidak mendapatkan warisan apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang para nabi tidak mewariskan e, dinar dan dirham. Dan ini adalah bukti bahwasanya e, dakwah mereka adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya para nabi itu mewariskan dinar dan dirham, maka ini adalah boleh jadi akan jadi pintu bagi sebagian orang untuk mencela dakwah nabi. Wah, dia semangat dakwah ini dan itu supaya menumpuk kekayaan untuk diwariskan dan ditinggalkan pada anak keturunannya. Dan ketika sebanyak apapun harta yang mereka miliki, maka itu untuk tidak akan diwariskan pada anak keturunannya, maka manusia tidak memiliki alasan untuk mencela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah para, para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berdakwah karena semata-mata menginginkan agar orang mendapatkan hidayah, menginginkan agar orang itu selamat dari neraka, selamat dari kesesatan dan supaya manusia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mereka wariskan hanyalah ilmu, maka siapa yang mengambilnya maka dia adalah manusia yang beruntung. Kemudian betapa indahnya perkataan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, seandainya tidak ada dalam keutamaan ilmu kecuali akan menjadi sebab dekat dengan Allah Rabb semesta alam kemudian orang tersebut akan e, tergabung dalam alam para malaikat dan bersahabat dengan al-malail a'la al-malail al-a'la nama lain untuk malaikat lakafa bi syarafan wa fadla maka cukuplah ini sebagai ke keistimewaan dan kemuliaan ilmu Bagaimanakah uh, e, fakaifa maka bagaimanakah lagi manakala kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat itu tergantung dengan ilmu. Iya. Dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat itu memiliki syarat. Bersyaratkan mendapatkan ilmu. Ya, sekian perkataan Ibnu Qayyim. Maka wahai para pembaca yang mulia, maka ada banyak pertanyaan tatra yang berturut-turut uh, yasma'uha yang didengar oleh masing-masing dari kita dari sebagian uh, al-ahibba orang-orang yang kita cintai yaitu para penuntut ilmu. Eh, di antara mereka ada yang bertanya bagaimanakah cara untuk menghafal matan-matan kita, bagaimanakah cara untuk menghafal Al-Quran. Ada yang bertanya, matan kitab apakah yang eh, aku mulai menuntut ilmu dengannya? Eh, dan ustadz seperti apakah, kepada ustadz seperti, seperti apakah aku membacakan kitab? Wamata ahdur minat durus dan pelajaran yang mana yang selainnya aku hadiri, pengajian yang mana yang selainnya aku hadiri, pengajian tafsir, pengajian hadis atau fikih atau yang lain. Ada lagi yang mengatakan dan bercerita aku telah duduk di majlis ilmu wa dan aku sudah intensif hadir akan tapi ternyata aku keluar meninggalkan majlis ilmu keluar dari majlis ilmu tanpa mendapatkan hasil apapun. Inilah berbagai pertanyaan yang redaksinya macam-macam akan tetapi maknanya sama. Semuanya menunjukkan semangat para penanya tersebut untuk menuntut ilmu dan niat yang baik eh, dan tujuan yang baik dalam mendapatkan ilmu. Eh, Wahatal amru laisa jadi dan hal ini semangat untuk menuntut ilmu bukanlah satu hal yang baru. Karena generasi pertama kita ini, uh, telah menulis tentangnya dan telah menjelaskan panjang lebar tentangnya. Seandainya salah satu dari kita menyebut satu-satu nama buku-buku dan berbagai kitab yang ditulis tentang masalah ini, tentu latolal makom, tentu akan makin panjang pembicaraannya. Wayak dan cukuplah untuk kita ketahui bahasanya ada puluhan buku ada yang ringkas, ada pula yang panjang lebar yang membicarakan masalah-masalah di atas. Maka sebelum kita membicarakan tentang masalah ini dan metode untuk mendapatkan ilmu, dan itu adalah metode yang berat atau jalan yang berat atau jalan yang sulit, akan tapi itu adalah jalan yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka sebelum uh, pada uh, membahas pada pokok permasalahan, maka akan aku sampaikan insya Allah dalam lembaran-lembaran berikut ini beberapa topik bahasan. Yang pertama, aku akan berbicara tentang hal-hal yang menghalangi yang menghalangi seorang penuntut ilmu, yang menghalangi proses menuntut ilmu dan menghalangi orang untuk terus-menerus eh, mendapatkan ilmu dan berupaya untuk mendapatkan ilmu. Dan berbagai penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu itu banyak akan akan tapi mungkin bisa disampaikan secara global dalam 10 poin penghambat e, yang akan menghambat seseorang di jalan ilmu. Maka itulah topik bahasan yang pertama, pembahasan tentang al-mu'awiqat antolabil ilmi faktor-faktor penghalang, penghambat seorang dalam menuntut ilmu. Faktor yang pertama adalah rusaknya niat. <clears throat> Maka niat adalah rukun amal dan landasan amal. Maka jika niat tersebut telah dimasuki khalal, cacat, atau dahan atau kerusakan, maka amal Eh, maka amal yang dilakukan pun akan menimpa atau mengalami al-khalal, cacat atau kerusakan berbanding lurus dengan kadar kerusakan niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu niat, wa innamal likulli manawa. Semua amal itu tergantung niat. Oleh karena itu dampaknya maka masing-masing orang hanya akan mendapatkan e, ganjaran atau balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat adalah rukun amal, rukun semua amal. Dan rukun artinya adalah sesuatu yang harus ada di dalam amal. Maka ketika orang sholat, maka ketika sholat harus ada niat. E, maka niat itu e, ada sebelum beramal dan terus berlangsung sampai amalnya selesai. Wal baitu sebagaimana kata syair wal baitu la yubtana illa bi amidatin wala imada idza lam tubna arkanu. Rumah itu tidak akan terbangun dengan tegak kecuali di atas tiang. Di atas beberapa tiang dan tidak ada tiang jika eh, jika rukunnya atau pondasinya belum dibangun. Maka jika niat itu tercampur dengan sedikit noda, dan noda dalam niat itu ada berbagai macam. Ada kalau berkaitan dengan masalah ilmu, maka noda niat adalah hubut tasadur, adalah keinginan untuk menonjol, keinginan e, tergesa-gesa, ingin segera e, dianggap sebagai orang yang berilmu, dianggap sebagai ulama sebelum saatnya, atau hubus syurah, syurah itu ya, bukan rak. Yeah bukan uh, waw uh, bukan waw namun roh suhroh wah busuroh atau ingin segera tenar menginginkan ketenaran popularitas watasan watasanumil majalis ingin memiliki majelis yang besar yang yang memiliki banyak murid maka noda-noda ini sudah cukup untuk menjadi penghalang yang kuat yang akan menghalangi jalan orang yang memiliki niat di atas. Maka niat itu bisa mengalami apa yang dia alami, yaitu berbagai kerusakan dan noda di atas, akan tetapi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa Allah lama'al muhsinin. Ya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk ingin mendapatkan ridho kami bersungguh-sungguh dalam hal ini memperbaiki niat. adian lahum sebulan maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Ya, berkaitan dengan topik ini maka akan kami tunjukkan kepadanya kiat-kiat dan cara untuk bisa memperbaiki niat. Wa inna Allah al muhsinin. Sungguh Allah bersama yaitu menolong, membantu orang-orang yang ingin berbuat baik orang-orang yang berbuat baik dan ingin berbuat baik. Sufyan Athawri rahimahullah ta'ala, meskipun berada orang seorang yang demikian warak, seorang yang demikian hati-hati dan seorang yang jalati qadrih sangat mulia kedudukannya di mata para ulama. Beliau pernah mengatakan, "Ma'alat tu syai'an asyadda min niyati." Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatku sendiri. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niatku sendiri. Padahal beliau adalah beliau. <clears throat> Maka jika demikian Al-Imam Sufyan al thawri dan beliau adalah beliau, maka bagaimanakah dengan kita? Maka oleh karena itu sepatutnya tidaklah masing-masing dari kita berupaya untuk mutajari dan fitolah bilil ilmi. Tidaklah mutajarid, tidaklah tulus dalam upayanya untuk mencari ilmu. Tidaklah dia inginkan dengan usaha mencari ilmu kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menginginkan dengan kehadiran di majelis-majelis ilmu kecuali ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Fa'in uh, sahabat niyah masahabaha, maka jika niat itu tercampur dengan apa yang mencampurinya, yaitu berupa tipu daya iblis, maka ini bukanlah satu hal yang aneh. Ya, adanya tipu daya iblis yang tidak merusak niat seseorang itu satu hal yang tidak aneh. Namun yang aneh dan mengherankan ketika orang uh, orang yang mengalami tipu daya iblis itu malah merasa nikmat dengan tipu daya iblis berkaitan dengan rusaknya niatnya. Maka dia merasa nikmat dengan tetap adanya noda-noda yang merusak niatnya tersebut. Maka uh, eh, di zaman alih maka menjadi kewajiban dan keniscayaan bagi orang yang mendapatkan noda dalam niatnya untuk berjihad melawan, berjihad untuk menghilangkan eh, noda-noda uh, tersebut dan memerangi noda-noda tersebut dan kerusakan tersebut mastata'a ila dalika sabilah. Semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Dan janganlah pernah loyo dan lemas. Jangan pernah putus asa. Waliyakorak dan tidaklah dia baca apa yang disebutkan oleh para ulama tentang diri mereka. Lihat, ada Rukutni. Abu Hasan Ali bin Umar yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis yang tidak didapatkan kecuali beberapa gelintir orang yang didapatkan oleh Bukhari, yang didapatkan oleh Syu'bah eh, dan beberapa ulama yang lain. Yaqulu rahimallahu Ad-Darqutni mengatakan Talabna al-ilma li ghairillahi fa'aba ayakuna ila lillahi. Eh, dulu kami menuntut ilmu pada awalnya tidak ikhlas karena Allah. Namun ternyata ilmu tidaklah mau dituntut kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Sebagian ulama menjelaskan perkataan e, Darukutni ini dengan mengatakan, <clears throat> maka seorang penuntut ilmu kot yakunu boleh jadi dalam hatinya terdapat keinginan terdapat e, satu bagian min hubita satu, yaitu keinginan untuk segera menonjol segera dianggap sebagai ulama besar. Faida awgala fil ilmi. Namun ketika dia semakin mendalami ilmu dan dia membaca berbagai dalil Quran dan Sunnah, membaca perjalanan para ulama menuntut ilmu, uh, watama'ana fiha dan dia benar-benar mendalam dalam uh, dalam dalil-dalil yang dia baca atau dia merenungkan baik-baik tamak anak mengkaji dalam-dalam fiha berbagai dalil tersebut. Dan dia adalah di antara orang yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepada eh, orang tersebut ke jalan yang benar. Maka uh, pengkajian yang semakin mendalam tidaklah menambahkan pada dirinya kecuali kembali kepada jadati swab Jadah maknanya tariq. E, kecuali kembali kepada jalan yang benar dan jalan kebaikan. Adapun orang yang uh, adapun jika orang tersebut ada di antara orang yang uh, dikalahkan oleh hawa nafsunya dan mengikuti sahwatnya dan keinginannya maka dia tidaklah bisa dan tidaklah layak dia untuk mencela kecuali dirinya sendiri. Sehingga artinya apa? Namun boleh jadi ada sebagian orang yang tetap terus rusak niatnya. Sejak awal menuntut ilmu sampai perjalanan terakhir dia menuntut ilmu. Ketika orang tersebut adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, dikalahkan oleh al-hawa, mengikuti berbagai keinginan, eh, dan dia bukanlah termasuk al muafak orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghalang yang kedua dalam menuntut ilmu yang akan menghambat seorang dalam mencari ilmu adalah keinginan untuk segera tenar, keinginan e, tenar, populer, wahubut tasadur, dan ingin segera ya, menonjol, dianggap sebagai ulama atau bahkan ulama besar. Sebenarnya ini termasuk dalam bahasa niat. Akan tapi disebutkan secara tersendiri karena mengingat pentingnya hal ini. Maka popularitas, watasadur, dan keinginan untuk segera menonjol dianggap sebagai ulama atau bukan ulama besar adalah daun wabilun. Adalah sebuah penyakit yang sangat jelek akibatnya. Namun ternyata tidak ada yang bisa selamat dari penyakit ini kecuali orang-orang yang memang Allah jaga dan Allah lindungi. Perhatikan dan camkan baik-baik perkataan Syatibi. Rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, Akhirul asya'i nuzulan min kulubis salihin hulbus sultah wat tasaddur. Hal terakhir, poin terakhir, yang terakhir kali hilang dari hati orang-orang saleh adalah hubus sultah. Ya, adalah keinginan untuk jadi keinginan untuk berkuasa dengan ilmunya, dengan kesalehannya. Ya. Keinginan di mana orang-orang lain itu melayani dirinya. Ya, keinginan di mana orang itu uh, membungkuk-bungkuk menghormatinya bahkan mencium kakinya. Hubus sultah. Ya. Keinginan untuk jadi punya pengikut-pengikut yang setia, yang melayani. Ya. Watasadur. Dan keinginan untuk ya, untuk berada di depan. Untuk menonjol. Ini adalah kata Syatibi adalah perkara yang paling terakhir hilang dari hati orang-orang yang saleh. Maka jika niat seorang penuntut ilmu adalah ingin supaya namanya tenar dan supaya derajat dan martabatnya itu meninggi dan keinginannya adalah supaya dia mubat jalan menjadi manusia yang dihormati. Kulama halla warohal setiap kali dia datang dan pergi dia tidak punya keinginan ya, dia tidaklah terbetik dalam hatinya kecuali hal tersebut maka dia telah masukkan dalam uh, masukkan dirinya ke dalam lorong dan jalan yang berbahaya. Dan cukuplah untuk kita ketahui kita camkan sebuah hadis saja, yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya manusia yang pertama kali Allah putuskan nasibnya pada hari kiamat nanti adalah tiga jenis manusia. Salah satunya adalah rajulun ta'alamal ilma wa 'allamahu adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, yang rajin membaca Al-Quran, maka Allah akan datangkan orang tersebut dan Allah akan sebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya, lalu dia pun mengakuinya. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku belajar ilmu, aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran fika karenamu ya Allah. Ikhlas karenamu. Maka Allah katakan kadabta. Engkau dusta. Walakinna kata alam tala ilma liqal alim. Akan tapi engkau belajar uh, ilmu supaya orang menyebut dirimu adalah ulama. Ini hubu tasadur. Dan engkau membaca Al-Quran supaya orang menyebut engkau adalah orang yang korek, yang bagus bacaan Qurannya Fakat gila. Dan apa yang kau harapkan telah terwujud di dunia. Orang-orang pun telah menyebutnya sebagai ulama. Orang-orang pun telah menilaimu sebagai eh, pembaca Al-Quran yang jempolan. Thumma amara kemudian Allah perintahkan malaikat. Fa ba'ala wajihi. Dan malaikat pun atas perintah Allah menyeret orang tersebut menyeret pada wajahnya. Ya, menyeret ya, diambil kakinya, kemudian diseret sehingga wajahnya uh, terseret di uh, di lantai di di tanah hatta ulkiya finar kemudian diseret sampai pinggir neraka lalu dicampakkan dan dilemparkan dalam api neraka. Demikian dalam sebuah hadis yang dikenal oleh Muslim. <clears throat> Eh, dan terdapat hadis yang lain Ya na'ayal Arab, wahai sekalian orang-orang Arab. Akhwafu ma'akhafu alikum. Asyirku wasahwatul khafiyah. Ya, demikian Nabi katakan pada para sahabat. Wahai sekalian orang Arab. Yang paling aku takutkan menimpa kalian dua hal. Yaitu kemusyrikan. Ya, dijelaskan dalam hadis yang lain yaitu kemusyrikan kecil. Ya, Nabi mengkhawatirkan syirik asgar menimpa para sahabat. Kemudian yang kedua adalah sahwat khafiyah. Keinginan haram yang terselub, terselubung. Keinginan haram namun terselubung. Kata Ibnu Athir, yang dimaksud dengan keinginan haram yang terselubung adalah hubutila inas alal amal. Pingin agar orang itu melihat dan mengetahui amalnya. Apa? Tenar. Popularitas. Wah Orang itu pingin semua orang tahu kalau dia adalah seorang dai, seorang alim, seorang pakar ini dan itu dan seterusnya. Terdapat riwayat dari Al Faruq yaitu Umar Al Faruq radhiallahu anhu, Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Beliau mencela Ubay. Hmm. Ubay bin Ka'ab Indama ra'an nasa yamsuna khalfahu. Manakala Umar melihat banyak orang berjalan di belakangnya Ubay. Fanaharahu wa zajarahu. Maka Umar pun membentak Ubay dan melarang keras Ubay sambil mengatakan, Kufa an hadha. Tinggalkanlah hal semacam ini. Fa inna fitnatun lil matbu' madallatun lit Sesungguhnya hal semacam ini jalan kemana-mana diiring oleh banyak orang. Maka itu adalah satu bencana bagi orang yang diikuti. Wa madzallatul litabi' dan itu adalah kehinaan bagi orang yang berjalan di belakang mengikutinya. Uh, disebutkan oleh sebagian penulis buku Raqa'iq Besuluk. Uh, Raqa'iq. Ya, Raqa'iq itu adalah buku Raqa'iq itu ya bahasa kita buku Tazkiyatun Nufus buku tentang bahas tentang masalah hati. Ya. Wasuluk dan buku yang membahas tentang masalah perilaku yang terpuji dan tercela atau perilaku-perilaku terpuji yang harus kita miliki. Jika seorang hamba itu berkeinginan atau merasa gembira ketika dia diagung-agungkan, dimulia-muliakan, ketika dia masuk ke suatu tempat, dan ketika maksud dan niatnya itu hanya terbatas hanya kepada bagaimanakah supaya orang itu kagum-kagum dengan dirinya dan memuji-muji dirinya semata. Maka itu adalah pintu yang sangat besar dari berbagai pintu riya wasum'ah. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ria siapa yang pamer dengan amalnya, maka Allah akan menampakkan kejelekannya di padang mahsyar nanti. Dan siapa yang ingin memperdengarkan amal kebajikan yang dilakukan pada pada banyak orang, maka Allah akan memperdengarkan amal kejelekan dan keburukannya nanti pada hari kiamat nanti. Fati syahwah, maka keinginan ini, keinginan untuk tenar, keinginan untuk dianggap sebagai orang yang jempolan, yang top, ada sebuah musibah. Kecuali bagi orang-orang yang Allah ikat hatinya, sehingga tidak punya keinginan semacam itu. Maka para ulama salaf terdahulu adalah manusia yang paling jauh. Manusia yang paling menghindari dan menjauhi, menghindari hubus syuhrah, keinginan untuk tenar. Di antara contohnya adalah disebutkan dalam biografi Ayub As-Sikhtiyani rahimallahu taala. Kala Syu'bah Syu'bah mengatakan, kala Ayub Ayub eh, mengatakan, dukirtu wala uhibbu an uzka." Sering namaku disebut-sebut padahal aku tidak ingin namaku disebut-sebut. Syu'bah juga mengatakan, Rubama dhahabtu ma'a Ayub lihajatin fala yada'uni amshi ma'ahu. Terkadang atau seringkali aku pergi bareng bersama Ayub Asakhtiani untuk satu keperluan, namun beliau tidaklah membolehkan aku berjalan bersamanya. Wayahuju min huna min hahuna wahahuna dan Ayub pun sering jalan di tempat yang ini dan itu yaitu jalan-jalan yang tidak jarang dilalui oleh banyak orang Likaila yuftanu lahu supaya orang-orang tidak mengenal dan mengetahui dirinya. Oh ini Ayub lewat. Kemudian mereka menyambutnya. Ya. Karena pemuliaan yang besar yang dimiliki oleh masyarakat ketika itu terhadap para ulama. Hamad mengatakan kuntu amsi ma'ahu yakni Ayub. Aku berjalan bersama Ayub maka beliau mengambil berbagai jalan Sampai, sampai yang aku keheranan, bagaimanakah beliau tahu tahunya jalan-jalan ini? Ya, jalan-jalan semut, jalan-jalan lorong-lorong tikus, eh, yang banyak orang tidak mengetahuinya, hanya satu dua orang saja yang melewatinya. Ya. Beliau lakukan hal ini firaron minan nas, ayuqal hada ayub. Hal ini beliau lakukan karena beliau lari dari kumpulan banyak orang yang seandainya beliau lewat di jalan yang dilewat oleh banyak orang maka orang akan pada mengumumkan satu dengan yang lain ini ayo lewat, ayo lewat. Maka nanti beliau akan disambut, akan di ini dan seterusnya. Bisa Ibn Haris mengatakan mattaqallaha man ahabash syuhrata. Tidaklah akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang punya keinginan popularitas, menginginkan popularitas. Imam Ahmad mengatakan uridu an aku nafi syu'abin bi Makkah. Aku sangat ingin untuk berada di Su'ab. Eh, Su'ab itu adalah jalan uh, uh, celah di antara dua bukit. Di Mekah sehingga aku tidak dikenal. Wakat buli itu bisyurah. Sungguh aku telah mendapatkan balak dan bencana gara-gara ketenaran. Maka beliau menilai tenar dikenal banyak orang sebagai bencana. Tatkala sampai ke telinga Imam Ahmad, bahasanya banyak orang mendoakan kebaikan untuk beliau. Maka beliau berkomentar, Laitahu layakunu istidrojan. Mudah-mudahan ini bukanlah istidroj. Ya, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tipuan dan makar dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, agar orang itu semakin uh, terkagum dengan dirinya ya, sehingga dia tidak mau memperbaiki diri dan memperbaiki amal. Wakala Maratan dan Imam Ahmad pernah berkata satu ketika, putil midahu. <clears throat> Ber, beliau, bersa, beliau sampaikan kepada muridnya, tatkala sang murid menyampaikan pada Imam Ahmad pujian manusia pada Imam Ahmad. Ya Abu Bakrin idza arfa rajul nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nasi. Wahai Abu Bakar, seandainya seorang itu mengetahui keadaan dirinya, bagaimanakah yang dia lakukan ketika di rumahnya, ketika apa yang dia lakukan ketika dia sepi sendiri tanpa orang lain. Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Fama yang fa'u kalamun nas. Maka pujian manusia itu tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dia akan melihat bahasanya dia sangat-sangat tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Dan Imam Ahmad berkata satu ketika yang lain kepada seseorang yang lain. Ketika orang tersebut menyampaikan bahasanya banyak orang mendoakan Imam Ahmad. As'alullaha ala ja'alana mura'in. Aku berdoa mohon kepada Allah supaya Allah tidaklah menjadikan aku sebagai bagian dari orang-orang yang riak, orang-orang yang pamer dengan amalnya. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca, kita kaji sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.